الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام عبد الوهاب شعراني رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين رقيبا ومن شأنه أن يحافظ على آداب الشريعة والمشي على ظاهرها ما أمكن فإن الترقي كله في امتثال أمر الشارع وأما علم الحقيقة فحكمه حكم من يقول السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار حارة والثلج بارد لكن يجب عليه أن لا يدع شريعة تعترض عليه في شيء من أحواله يتعدى حدود الله في مأكله وملبسه وكلامه وفعله ويقول إن الله تعالى قد خلق ذلك لي وبعضهم ترك التوبة من سائر الذنوب وقال ليس لي فعلها ليس لي فعل حتى أتوب منه فهلك مع الهالكين وهو لا يشعر وبعضهم صار يأكل حراما ويفطر في بيوت المكاسين في مثل هذا شهر في مثل شهر رمضان ويقول الكل لله تعالى ليس لأحد معه ملك وأنا عبده والعبد يأكل من مال سيده وهذا كله زندقة لرفضه شرع لرفضه شرائع ولو أنه كان يؤمن بها لما تجرع على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid amin. Tentang pentingnya kita selalu berjalan di jalan syariah untuk menuju kepada hakikat. Maka jangan sampai seorang murid itu tergiur dengan hakikoh sampai lupa kepada syariah Hingga beliau berkata wa min sya'nihi an yuhafid ala adabi syariah dan daripada hal yang wajib bagi seorang murid adalah selalu menjaga adab-adab syariah wal masyi ala zahiriha selalu berjalan dalam zahir zahir syariah ma'amkan semampunya fa inna taraqqiya kullahu fi imtithal amri syari' Karena naiknya seseorang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya melalui jalan syariah. Maka itu Al-Imam Malik beliau mentakwil hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam man alima thumma amil 'allamallahu ilman ma lam ya'lam man alima ay khutwatu syariah langkah syariat. Thumma amil tariqah. Allamallahu ilman malam ya ya'lam haqiqah. Gak mungkin seseorang sampai pada haqiqah tanpa syariah dan tanpa tariqah. Syariah adalah zahirnya karena seorang tidak akan pernah mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah tanpa melalui tohir syariah. Dari itu Abu Yazid Al-Bustami beliau berkata, Abu Hasan Syadili beliau berkata bahwa sesungguhnya hatta lau raaitu man tarabba'a fil hawa kalau kau lihat seseorang itu sampai bersila di langit saking tinggi keramatnya Jangan dulu kau berani mengatakan dia seorang soleh atau wali Kecuali kau hatta tazina bimawazini syariah Sampai kau lihat dulu sholat lima waktunya benar kan Ramadan puasa apa tidak Lisannya suka bohong apa tidak Syariat yang dohir harus ada dan dijalani Kalau sudah syariat dohir ditinggal Maka seseorang tidak akan pernah mungkin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah tanpa melalui syariat. Jangan tergiur ketika baca kitab-kitab tasawuf, kemudian kita kadang-kadang lalai bahwa kita belum makom kedudukan kita sampai di sana. Hingga kadang kita merasa bahwa kita telah mencapai kepada yang namanya hagigoh Berpikir dengan pikiran yang kacau Hingga membuat dia malah justru menjadi zindik Seseorang masuk ke diskotik tempat maksiat ditanya apa kau maksiat kepada Allah dijawab tidak apa yang kau lihat ya orang joget haram buat anda buat saya saya tidak melihat yang joget tapi yang menggerakkannya Hata kalam kalam dasais kalam zalam zindi kalau orang sudah masuk tempat maksiat ya haram orang lihat maksiat ya haram Jangan tergiur dengan hakikat. Kalau kita masih belum saatnya sampai di sana. Walaupun orang-orang ahli hakikat memang tidak bisa kita menilai dengan syariat yang dohir, tapi tetap mereka nggak akan pernah melanggar yang namanya syariat. Maka itu Al Imam Abdullah bin Alwi Al Haddad beliau mengingatkan kepada kita, wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladai pasrahlah kau kepada orang-orang hakiko yang walaupun dia itu kau lihat muskil itu di pandanganmu tapi di pandangan mereka ladaihim wadihatun bil adillati mereka punya dalil bukan mereka nggak punya dalil kalau anda lihat seorang wali min illah, dia nggak sholat Jumat Jangan kita putusi bahwa dia orang yang keluar dari agama Allah, munafik dan lain-lainnya. Akan tetapi pasti mereka punya udhur syar'i. Sebagaimana diriwayatkan Pak Abdul A'imah mereka meninggalkan yang namanya sholatul Jum'ah. Yurwa Imam Syafi'i fil awakhir dia meninggalkan sholat Jum'ah. Tapi beliau diam gak ngomong. Setelah meninggal baru orang tahu bahwa beliau kena yang namanya basur, ambeien kering suar keluar darah yang nggak mungkin beliau itu untuk sholat Jumat di masjid. Begitu pula para aulia yang lainnya. Jangan dikira bahwa mereka itu meninggalkan syariat yang dohir. Maka itu jangan sekali-kali kita tergiur dengan ilmu-ilmu hakikoh kita memandang sesemua dengan hakikat hingga akhirnya kita tinggalkan syariat. Maka itu ini terjadi di sekarang ini tasawuf tasawuf yang tidak berpegang teguh dengan kitab dan sunnah hingga mengatakan sholat nggak wajib intinya kita itu wusul kepada Allah kalau sudah wusul nggak wajib sholat maka ini semuanya adalah menggiur orang untuk jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ilmu hakikat karena memang yang namanya ilmu hakikat memang hukumnya hukum man yagul seperti orang yang berkata as-sama fauqana yang namanya langit atas kita Yang namanya bumi ke bawah kita Yang namanya nar atau yang namanya api panas Yang namanya salaj es dingin Hakikat Karena kita lihat, kita rasakan Makanya kita tahu dengan hakul yakin Itu ilmu hakikat Lakin yajib alai an la syariah akan tetapi wajib atas kita untuk tidak meninggalkan syariat yang hingga akhirnya kontra perbuatan tersebut daripada keadaannya. Nah, inilah perkara yang banyak orang-orang yang sudah bergelut dalam ilmu tasawuf akhirnya melupakan daripada yang namanya syariah selalu terjun kepada toriko dan hakikah. Fayasir ya ta'adda hududullah kalau sudah seperti itu ya udah dia pasti akan melanggar perintah Allah baik makanannya, baik bajunya, baik perkataannya, baik perbuatannya. Dan kalau ditanya dia akan mengatakan innallaha ta'ala qad khalaq kali Pakai baju haram, pakai makan haram. Jawabannya itu kan ciptaan Allah, diciptakan untuk aku. Allah yang menentukan rezekinya. Untukku ya sudah. Apa itu kekuatanku? Ini orang-orang yang terlampaui dalam hakikoh akhirnya dia lupa dengan syariat kalau sudah seperti itu, apa Abdul ba'dhum tahu taubah min sa'ir dunu? Ada di antara mereka yang tidak mau taubat, Maksiat tapi nggak mau taubat. Jawabannya, Leisali li fi'lu hatta atubu minhu fahalak ma'al halikin wa huwa Taubat ini kan panggilannya Allah. Kalau Allah tidak mau menerima taubat saya ya percuma walaupun saya nangis-nangis taubat ya nggak bakal sama Allah taala diterima taubat saya. Taubat itu taufik ya nunggu aja dari Allah. Ya akhirnya kama al halikin. Dia akan binasa dengan orang-orang yang binasa. Wa ba'dhum sara yakul haram, ada di antara mereka makan makanan haram. Wa yuftir fi buyutil makasin. Kemudian dia makan, minum, Ramadan diundang makan sama makasin. Makas itu pajak, pegawai pajak ya, atau pegawai rentenir sudah jelas-jelas haram di bulan Ramadan ditanya, "Kenapa Anda lakukan itu? Itu kan haram." Al-kul Semua ini kan milik Allah. Laisa li ahad ma'ahu milkun wa ana abdu. Semua miliknya Allah. Harta ini milik Allah, yang ngundang milik Allah. nggak ada di antara kita ini yang nggak miliknya Allah dan saya hamba. Hamba ini makan pasti dari harta tuannya. Apakah yang datang rezeki ini bukan dari tuannya? Ya sudah, berarti ini adalah pemberian dari sang tuan. Saya cuma hamba nerima aja. Hada kulluhu zindiqah li rafdhihi syara'i. Ya, ini perbuatan-perbuatannya orang zindik, komunis, orang punya agama itu. Ya, bukan orang yang benar, bukan orang yang berpegangan kepada syariah. Walau annahu kana yu'min biha lama tajarra'a kalau orang itu betul-betul beriman kepada Allah dan syariatnya, nggak mungkin dia itu beranikan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Maka itu ayuhatullah bil kenali diri kalian bahwa kalian ini masih masa syariah. Syariahnya sendiri masih belum mentok. Syariahnya sendiri masih banyak yang belum tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ketika seseorang sudah selesai belajar minhaj, At-Talibin Su'il Habib Umar Habib Umar ditanya Kif Habib sekarang mas mustawa orang ini sampai di mana beliau Habib Umar mengatakan lakot wasola fi ba'di ulum fardhi kifayah padahal ilm itu yang ada yang wajib setelah ilm wajib baru melangkah ke fardu kifayah baru ke ilm yang sunnah ilm yang sunnah ini baru ilm-ilmnya orang-orang yang tawasuk fi ilmi tabahur fil ilm yang ngerti khilaf, yang ngerti semuanya itu yang panjang lebar itu baru masuk sunnah. Lah kita orang ini bukan lagi yang namanya sunnah. Ya, yang fardu kifayah itu masih ba'd. Waktu ini sudah khatam minhaj talibin dikatakan itu baru alimah ba'd fardhu kifayah. Ya, fardul kifayah itu kayak ilmu faraid. Itu fardhu kifayah kalau tidak ada yang tahu se negeri tersebut kecuali dia kalau ada satu yang tahu ya udah cukup. Itu fardu kifayah. Lah kita ini mesti ba'd fardu kifayah. Ya, maka daripada itu, lah kalau syariat aja sudah seperti itu, masih belum sempurna, baik betul-betul belum sempurna, lah terus apa yang kita lakukan dengan yang namanya hakikah? Maka itu dalam hadis tersebut kita mesti tahu bahwa ilmu hakikoh itu ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu ilham. Allamallahu ilman malam ya'lam Allah nanti gurunya pas kita nggak ada lain cuma takwa ya wattaqullah yu'allimkumullah takwalah kepada Allah betul-betul jaga diri kita dari segala bentuk maksiat sedikit pun kemaksiatan mesti betul-betul kita perhatikan dan kita buat yang itu menjadi berat niscaya insya Allah kita mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Beliau dalam ilmu syariah, beliau mengatakan ma fa'altu makruhan wala hamamtu bimakruh. Jangan lagi yang haram, makruh aku nggak pernah melakukan. Wala hamamtu, saya tidak pernah punya keniatan untuk melakukan yang makruh tidak pernah ada. Makruh itu di matanya fal billah seperti hal yang haram. Tidak ada niat untuk melakukan yang makruh. Itu beliau dalam menjalani ilmu yang namanya atau yang namanya syariah. Ninggalkan yang namanya segala bentuk pengharaman, niscaya dia akan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan kita kepada Imam Sa'roni. Kita pasti kalau baca kitab-kitab yang namanya kitab salaf, kita pasti akan merasakan bagaimana hakikat yang telah dirasakan oleh orang-orang tersebut. Tapi kita jangan tergiur. Itu belum batasan kita itu kita nggak sampai kedudukan kita hanya kita salim di ahlillah kita hanya pasrah kepada orang-orang ahlullah yang mereka punya dalil yang kuat yang kita nggak tahu maka itu insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat kemudian mencapai kepada torikoh tazkiyatun nufus membersihkan hati kita hingga akhirnya mencapai kepada kedudukan hakikoh yang insya Allah kita akan merasakan betul-betul kenikmatan ilmu yang kita dapati yang tiada lain adalah wusul sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an alaina wa alaikum arifin وإفاقنا وإياكم في الدين وعيالنا وعلوم التحويل واهدنا وإياكم إلى سواء السبيل وارزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين واجعلنا وإياكم من المتطهرين واجعلنا وإياكم ممن قرت بعين سيد المرسلين ويوصلنا وإياكم إلى مقام العلي مقام المرضي مقام عند الله سبحانه وتعالى على ما يحب ويرضى ذو الجلال والإكرام على هذه النية وكل نية صالحة وعلمنا وأصلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح الفاتحة